Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa ati'ur Rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa yang dimaksud dengan ulil amri? Sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para ulama. Ibnu Abbas berkata yakni ahlul fiqh wad din wa ahlallahi alladhina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinihim yaitu mereka orang-orang yang ahli dalam fikih dan agama mereka orang-orang yang ahli di mana mereka mengajarkan manusia tentang makna-makna agama wa ya'murunahum bil ma'ruf wa yanhaunahum 'anil munkar di mana mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar faujaballahu ta'atahum 'ala ibadihi dan maka Allah pun wajibkan para hamba untuk menaati mereka sebagaimana dikutip At-Tabari dalam tafsirnya sementara Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah ulama dan umara para pemimpin dan para ulama saudara-saudaraku sekalian para ulama mempunyai kedudukan yang agung dalam Al-Quran Allah menyebutkan dan memuji para ulama. Di antaranya surat Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Syahidallah. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Demikian pula para malaikat bersaksi Demikian para para ulul ilmi, para ulama pun bersaksi tegak dengan keadilan. kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab At-Tafsir Al-Qayyim, وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم kata beliau dalam ayat ini merupakan persaksian langsung dari Allah akan pujian para ulama terhadap mereka. Mereka masya Allah dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quran ini Pak. Allah berfirman, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Para malaikat bersaksi, kemudian Allah menyebutkan di kalangan manusia hanya satu, wa ulul ilm. Itu para ulama. Mereka-mereka yang memiliki keilmuan yang sangat dalam tentunya yang akhul Islam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan tafsirnya berkata, "Fi hadhihi al-ayah fadilatul ilmi wal ulama, li'anna Allah khassahum bidzikri min dunil bashar." Dalam ayat ini terdapat keistimewaan para ulama karena Allah mengistimewakan mereka di antara manusia yang lainnya. Wa qarana syahadatuhum bi syahadati wa syahadati malaikati. Bahkan Allah menyandingkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah dan malaikatnya. Wa ja'ala syahadatahum min akbaril adillah wal barahin ala ala wa Dan Allah jadikan persaksian para ulama termasuk buk, termasuk bukti-bukti yang sangat kuat sekali yang menunjukkan akan tauhidnya, kebenaran agamanya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ayat yang kedua yang menunjukkan akan keutamaan para ulama yaitu surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tidak, Pak? Semua kita sudah tahu jawabannya insyaallah. Semua kita tahu tidak mungkin sama antara ahli ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya berkata, "Yarfa'il yarfa'ullahu alladzina utul ilma min ahli al-iman 'alal mu'minin alladzina lam yu'tul ilm bi fadli ilmihim darajat iz 'alimu bima umiru." Allah di sini mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman yang tidak diberikan oleh Allah keilmuan. Ikhwata Islam azan ya Allah wa Ayat yang ketiga yang menunjukkan akan keutamaan para ulama. Yaitu dalam surat Al-Anbiya ya ayat 7. Allah taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahlu dzikr. Tanya ahlu dzikr. Siapa ahlu dzikr ya akhi? Ya ini ahlul ahlul Qur'ani was sunnah. Mereka yang ahli dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka para ulama. Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada para ulama. Itu menunjukkan bahwa ulama lah menjadi rujukan dalam perkara agama, din. Berkata Al-Imam Ash-Shatibi dalam kitab Al-Muwafaqat di jilid 4 halaman 262, kata beliau, "Dzalika anna al-masail la yasih an yus'al man la yu'tabar fi syari'at jawabuhu." Karena pertanyaan itu kata beliau tidak boleh ditanyakan kepada orang yang tidak dianggap ke, ya apa keilmuannya dalam syariat ini. Kalau kita mau bertanya, ya akhi harus kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. annahu isnadul amri ila ghairi ahlihi Sebab kalau kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, sama saja kata beliau kita menisbatkan perkara bu kepada bukan ahlinya. Wal ijma' ala adami sihati mithli hadha. Semua ulama sepakat tidak boleh menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya. Jangan kita kalau antum nanya tentang masalah kedokteran jangan nanya kepada apa? Tukang bas, Mas. Kalau antum mau bertanya tentang masalah bangunan jangan tanya ke dokter. Salah. Maka kalau antum mau bertanya tentang masalah din, agama, maka antum harus bertanya kepada ahli dalam din, dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Al-Imam Asy-Syatibi, ya. Bal la yumkin fil waqi li'anna sa'il yaqulu liman laysa bi ahlin lima su'ila anhu atau lama su'ila anhu akhbirni amala tadri karena kata beliau orang yang bertanya ke bukan kepada ahlinya sama saja dia berkata kepada orang tersebut apa tolong kabarkan aku apa yang kamu tidak tahu ikhwatal Islam tentu seperti ini ya sesuatu yang sangat tidak layak ya akal Islam kewajiban kita bertanya kepada ahli din masalah-masalah din kepada ahli din. Kemudian akhwal Islam azani Allah wa iyyakum di antara ayat ayat yang keberapa? Ayat yang keempat yang menyebutkan tentang manzilatul ulama. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 18. Ketika Allah menyebutkan tentang perumpamaan ya, yang Allah berikan perumpamaan yaitu al-ankabut. Tahu al-ankabut itu apa artinya? Laba-laba. Apa kata Allah? Wa tilkal amsalu nadribuha linnas nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali para ulama, orang-orang yang berilmu. Ikhwatul Islam. Ya. Yeah. Maka di sini dalam ayat ini kata Imam asy shatibi hasara ta'aqula ta'aquluha fil alamin wa huwa qasdu syar'i min darbil amsal. Di sini Allah menyebutkan bahwa hanya ulama yang bisa memberi apa memahami perumpamaan-perumpamaan ya dan yang diinginkan daripada perumpamaan dalam Al-Qur'an tersebut. Ikhwatul Islam. Ayat yang kelima yang menyebutkan tentang ya kedudukan para ulama. Itu dalam surat Fatir ayat 28. Allah taala berfirman, "Innama yakhsyallah min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, inna innama yakhsyahu haqqa khasyatil ulama al-'arifuna bih." لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القديم العليم الموصوف بصفات الكمال المنحوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر kata beliau artinya yang benar-benar takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama yang betul-betul mengenal Allah yang maha besar, yang maha berilmu, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Karena seorang hamba semakin mengenal Allah, maka semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang mengenal Allah, maka semakin kurang takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akal Islam. Maka orang yang paling takut kepada Allah hendaknya siapa? Para ulama. Karena mereka yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya akhwat Islam ada pun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menentukan tentang keistimewaan para ulama bahwa mereka adalah pewaris para nabi. Para ulama itu siapa? Pewaris para nabi. Sebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dan yang lainnya juga juga dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari hadis Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa 'ilm faman Kata Rasulullah SAW keutamaan para ulama dibandingkan ahli ibadah yang tidak berilmu. Itu bagaikan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang. Masya Allah. Dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dengan lafaz seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Dan sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Kenapa? Kata beliau, karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu maka ia telah mengambil warisan yang menguntungkan. Dan para ulama lah ya akhi yang paling menguntungkan mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang paling tahu tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama yang menggantikan para nabi untuk memahamkan Al-Qur'an dan hadis. Para ulama yang menggantikan para nabi untuk membimbing umat. Membimbing kepada kebenaran. Membimbing apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau bukan lewat para ulama, lewat siapa lagi ya? Apal Islam azan ya, ya Allah. Makanya subhanallah kata Imam Ahmad ya. Betapa indahnya pengaruh ulama untuk umat. Tapi betapa buruknya sikap umat terhadap ulama. Para ulama berusaha untuk membuka hati-hati yang mati. Para ulama berusaha untuk memelekan, membuat melihat mata-mata yang buta. Para ulama berusaha untuk membimbing orang-orang yang bodoh yang tidak tahu tentang din dan agama. Berapa banyak ya akhi dengan para ulama hati yang telah mati menjadi hidup. Berapa banyak dengan adanya ulama ya akhal, ya akhal Islam orang-orang yang buta matanya menjadi melihat. Berapa banyak orang-orang yang tersesat jalan lalu ia mendapatkan hidayah dengan adanya siapa? Para ulama. Maka ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Sungguh sangat nikmat ya akhi ketika kita ya bisa bertemu dengan para ulama dan duduk di majlis mereka, kemudian kita bisa menikmati ilmu mereka. Dengan ilmu tersebut kita selamat dunia dan akhirat. Ilmu yang kita ambil dari para ulama menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di kuburan kelak dan menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat nanti. Akhal Islam, ya Allah wa iyyakum. Ikhwatul iman, di antara keutamaan ulama <clears throat> itu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas dan Muawiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah faqihkan ia dalam agama. Dan tentunya yang paling layak mendapatkan hadis ini siapa? Para ulama. Mereka orang-orang yang sangat dalam keilmuan dan kefakihannya dalam din. Maka mereka yang paling pertama kali mendapatkan ayat ini. Berkata Syekhul Islam, وكل أمة قبل qabla نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم maka setiap umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, ulama mereka itu yang paling buruk di antara mereka sedangkan untuk umat Islam ulama mereka yang terbaik untuk mereka ikhwata Islam di antara keistimewaan ulama dalam hadis ya akal Islam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan keselamatan dalam din dengan adanya para ulama. Sukan dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min sudur rijal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu, mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tidak. Tapi bagaimana Allah mencabut ilmu? Walakin yantazi'ul ilm wa yakbidul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ketika ulama sudah meninggal dunia, Pak, tidak ada lagi yang menggantikannya. Makanya kata sebagian ulama, mautul alim sulmatun la tusad. Wa najmun tumis. Matinya atau meninggalnya seorang ulama itu lubang yang tidak bisa ditutup. Itu bagaikan bintang yang jatuh dan gugur. Wa mautu qabila aisar min mauti alimin wahidin wafatnya manusia satu kabilah, satu kampung lebih ringan daripada wafatnya satu orang ulama. Iya Allah ya akal Islam azani ya Allah wa iya. Maka dari itu ya Rasulullah mengatakan apa? Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabut, tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya apa? Para ulama. Terus apa kata Rasulullah? Hatta idza lam yubqi aliman sehingga ketika Allah tidak menyisakan para ulama lagi, sudah tidak tersisa para ulama. Apa yang terjadi? Ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. faaf tahu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, kata Allah. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Berarti kalau sudah tidak ada ulama, Pak, manusia sesat dan menyesatkan. Kalau yang sudah ditanya bukan ulama, Pak, pasti jawabannya, Bapak, ya, kebodohan, kejahilan. Maka ya, ya akal Islam, azan ya Allah wa ya. Nah inilah ya akhi, di antara banyak sekali keistimewaan-keistimewaan para ulama. Namun ya akhi, lalu bagaimana sikap kita kepada para ulama? Tentunya ya akhwat Islam. Kita sunnah wal Jamaah mempunyai akidah yang luar biasa. Kita sunnah wal Jamaah punya keyakinan wajib menghormati para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuakir kabirana wa ya'rif li'alimina alimina haqqah." Bukan golongan kami kata Rasulullah SAW orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak e, menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Kata Rasulullah itu bukan bukan golongan kami. Rasulullah apa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya eh, disebutkan dalam sebuah asar akhwat Islam azan ya Allah wa yakum ya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata Mahabbatul ulama dinun yudanu biha. Mencintai para ulama itu agama yang harus kita yakini. Wajib setiap kita untuk mencintai para ulama ya akal Islam azan ya Allah ya. Harus. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang masya Allah. Namun tentunya ya akal Islam yang menjadi pertanyaan adalah siapa sih ulama itu? Nah, kita akan bahas dulu siapa ulama, baru kemudian setelah itu kita akan membahas bagaimana sikap kita terhadap para ulama. Siapa ulama? Ketahuilah ya akhi. Ulama disebut ulama adalah mereka yang faham betul tentang Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa turuqil istidlal dan tata cara berdalil dari dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ulama. Dia bukan cuma hafal Al-Quran, bukan cuma hafal hadis, tapi dia betul-betul faham ilmu-ilmu alat yang bisa dengannya ia berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Makanya ya akhi, Al-Imam Ash-Syafi'i membagi ulama dua. Ulama yang boleh berfatwa dan ulama yang tidak boleh berfatwa. Ajib. Siapa ulama yang boleh berfatwa? Kata beliau, al-mufti Orang yang boleh berfatwa yang pertama an aliman bi kitabillah. Dia betul-betul berilmu tentang kitabullah jalla wa ala. Tentang takwil dan tanzilnya, tentang nasih mansuhnya, tentang maki madaninya, dan ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya. Dia harus betul-betul menguasai itu. Yang kedua, an yakuna aliman bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama alima minal Qur'an fayarifu sahihahu wa saqimahu. Dia mengenal betul-betul berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW seperti ia menguasai Al-Quran. Maka ia pun bisa membedakan antara yang sahih dan yang do'if. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kata Imam Syafi'i siapa? An yakuna aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha betul-betul berilmu tentang bahasa Arab dan seluk beluknya. Yang ketiga, yang keempat, yaitu berilmu tentang ikhtilaf para ulama dan tata cara tarjihnya. Jadi dia tahu betul ini masalah ikhtilaf ulama atau sudah menjadi ijma. Dia betul-betul pendapat mengetahui pendapat-pendapat para ulama. Sehingga dia betul-betul faham Iya, permasalahan-permasalahan yang memang itu masih diikhtilafkan dan bagaimana tata cara memilih pendapat yang paling kuat daripada pendapat-pendapat tersebut dan mana yang sifatnya sudah menjadi ijma para ulama. Maka kata Imam Ash-Syafi'i, siapa yang terpenuhi padanya empat syarat ini, silahkan ia berbicara tentang ilmu dan boleh berfatwa, silahkan. Tapi siapa yang tidak memiliki, tidak menguasai empat perkara ini, boleh ia berbicara tentang ilmu, tapi tidak boleh berfatwa. Ya akal Islam, azan ya Allah wa Jadi ulama itu mas, ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyakum. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul berilmu tentang kita, tentang sunnah Rasul, Rasulullah. Nah kalau mukallid, ulama bukan pak. Mukhalid itu artinya orang yang cuma ikut-ikutan doang, Pak. Dia Masya Allah menguasai kitab-kitab madhab. Kitab-kitab madhab syafi'i betul-betul dia kuasai. Tapi dia tidak tahu dalilnya. Dia cuma ngikut saja. Apakah itu disebut ulama? Kata Imam Suyuti itu bukan ulama. Kata Imam Asyuyuti apa? Ajma'al ulama ala annal muqallid laisa bi'alim. Para ulama bersepakat bahwa orang yang taklid cuma ikut-ikutan saja, tidak paham dalil dan tidak paham bagaimana beristidlal, berdalil, maka itu bukan ulama. Dia bukan apa? Ulama ya akhul Islam azan ya Allah. Ikhwatul iman azan ya Allah wa yakum. Terus gimana Ustadz kita orang-orang awam untuk membedakan ini ulama apa bukan gimana ya? Nah ya, akhi standar orang awam tentu beda, Pak. Standar orang awam itu adalah karena keawamannya. Jadi setiap ngelihat ada orang fasih ngomongnya, pinter bahasa Arab langsung apa? Ulama. Salah. Ada orang yang bisa ceramah, yang hadir banyak, sorbannya 2 meter, pakai jubah, ulama. Salah. Itu stand, standar orang awam orang yang fasih ngomong bahasa Arabnya, jangan-jangan ulama. Padahal di Saudi umur 6 tahun udah bisa bahasa Arab, Pak. Pintar-pintar lah. Ulama berarti ya. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Maka ya, apa sih tanda dia seorang ulama? Akan terlihat, Pak. Yang pertama dari keilmuannya. Dia fakih, berilmu, dia betul-betul faham tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah. Demikian pula pendapat-pendapat para ulama dan tata cara tarjih padanya. Dia faham betul bisa membedakan mana akidah yang hak, mana akidah yang batil. Ya, betul-betul faham. Makanya kalau antum pengen mengenal nafasnya ulama, biasakan baca kitab ulama. Coba antum biasakan baca kitabnya Ibnu Hajar Asqalani misalnya, Fathul Bari. Antum biasakan bacanya baca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Antum biasakan baca kitabnya para para ulama terdahulu, Pak. Kalau kita sudah terbiasa baca kitab ulama, kita akan mencium nafasnya ulama. Akan ketahuan siapa ulama, mana bukan. Tidak setiap orang yang pintar kalau Allah, kalau Rasulullah ulama, enggak. Bukankah Rasulullah ketika mensifati orang-orang Khawarij, apa kata Rasulullah tentang Khawarij? Yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum yamrukuna min eh, yaquluna min qawli khairil bariyah yaquluna min qawli khairil bariyah yamrukuna min ad-din kama yamrukus sahmu min ramiyah mereka membaca Al-Qur'an mereka hafal Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka karena saking dangkalnya pemahaman mereka mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah SAW dan mereka meresat dari agama seperti panah yang melesat dari busurnya. Lihat, subhanallah. Padahal yang mereka bawakan Al-Quran, hadis. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya apa? Panah dari busurnya. Kenapa? Karena mereka hanya sebatas hafal tapi tidak faham. Mereka pahami dengan akalnya yang yang rendah, tidak berusaha merujuk dan melihat bagaimana pemahaman para ulama. Makanya yang hafal Islam azan ya Allah, tidak setiap orang yang hafal Al-Qur'an dan hadis hadis itu ulama, bukan. Akan tetapi ulama itu dia memang hafal Quran dan faham ilmu-ilmu Al-Quran. Dia faham hadis, hafal, dia pun juga bisa membedakan yang sahih dan yang da'if dan bagaimana tata cara berdalil dia paham. Maka dia kuasai ilmu usul fikih, dia kuasai bahasa Arabnya, dia kuasai ilmu-ilmu alat kepadanya. Ini baru ulama. Nah, kalau ada orang yang diulamakan tapi nggak bisa bahasa Arab, masa ulama pak? Hanya karena bisa masuk TV katanya, ya, TV-nya TV nasional, ya. Orang masya Allah terkadang kita lihat pak di negeri kita ini pak, Orang nggak melihat masalah ilmunya, Pak. Yang penting retorikanya. Kalau retorikanya hebat, membuat orang terkesima atau setidaknya terpingkal-pingkal begitu kan. Kalau di Indonesia kan paling suka, Pak. Ya kalau ustadz itu bisa melucu. Ustadz itu semakin lucu semakin ini, Pak. Ya, semakin laris. Kalau bisa melucu, terpingkal-pingkal orang, oh itu biasanya yang hadir bisa ribuan, Pak. Ya akal Islam azan ya Allah Padahal kan ya akhi Tujuan majlis ta'lim itu adalah untuk membuat manusia takut kepada Allah Nah kalau membuat manusia terpingkal-pingkal Kata Rasulullah apa? Banyak tertawa itu mengeraskan hati Maka kalau ada orang seperti itu Majlis taklimnya isinya ketawa toh Saya yakin itu bukan ulama Sebab ulama itu justru menjadikan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ya akhwal Islam. Jadi ulama siapa? Mereka yang betul-betul apa? Berilmu. Terlihat dari akhlaknya. Dia betul-betul mengamalkan ilmunya. Dia betul-betul berusaha untuk mengikuti salafus saleh dalam cara makannya, minumnya, pakaiannya, dalam berbicaranya, dalam hadisnya, dalam berbagai macam ya sikap sifat-sifatnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perbuatan salafus salih terdahulu. Ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap para ulama? Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, yang harus kita yakini bersama ulama itu manusia, bukan nabi. Ingat, Ulama itu siapa? Manusia bukan nabi. Basharun yukhti wa yusib. Dia manusia yang terkadang salah bisa jadi benar. Ingat, akhi. Ulama bukan dalil. Ulama bukan apa? Dalil. Dalil itu apa? Dalil itu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan boleh kita berhujah dengan pendapat ulama? Kalau memang ia didukung oleh dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ulama kita jadikan dalil, maka kita katakan Anda sudah berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil. Makanya Imam Ahmad bin Hambal berkata apa? la tuqalliduni wala tuqallidu malikan wala thawri wala lays wala auza'i walakin khudh min haitsu akhadhu kalian jangan taklid kepada saya kalian jangan membeo kepada Imam Malik jangan membeo kepada Sufyan Ats-Tsauri jangan membeo kepada Laits bin Sa'ad jangan membeo kepada ya mereka tapi ambil dari mana mereka mengambil dari mana? Dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak sekalian, manusia terhadap ulama itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, mereka yang sangat mengkultuskan ulama. Sehingga akhirnya menganggap seakan-akan pendapat ulama itu sekali bersabda Nabi yang tidak boleh disalahi sama sekali. Maka ini jelas Pak sebuah manhaj yang sangat salah sekali. Tidak ada para sahabat yang punya keyakinan seperti ini, Pak. Ini dia Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ketika beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haji tamattu, rupanya di antara hadirin ada yang berkata apa? "Hai Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar lebih memilih haji ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit atas kalian. Aku membawakan hadis kepada Rasul, eh, aku aku membawakan hadis-hadis Rasul. Lantas kalian melawan atau membawakan perkataan-perkataan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya, kamu kira pendapat Abu Bakar dan Umar itu selevel dengan sabda Nabi begitu? Abdullah bin Umar juga sama, Pak. Pendapat beliau sepakat dengan Ibnu Abbas tentang masalah haji tamatu. Bahwa haji tamatu itu hendaknya yang lebih dahulukan daripada haji yang lainnya. Ketika dikatakan kepada Abdullah bin Umar, tapi bapakmu hai Ibnu Umar lebih memilih haji ifrad. Apa kata Ibnu Umar? Apakah dalil yang men, ya, dalil lebih dahulukan atau pendapat bapakku? Masya Allah. Inilah Pak keyakinan para sahabat Pak. Ini keyakinan para sahabat Al-Quran dan hadis lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Perkataan para ulama kita mengambil pendapat ulama ketika sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau tidak sesuai, bukannya kita tidak menghormati ulama, kita tinggalkan. Nah ini pak kelompok yang pertama. Jadi mengkultuskan siapa? Ulama. Kelompok yang kedua, ketiga siapa? Nanti setelah Isya insya Allah. Karena sudah mulai masuk Isya. Isya jam berapa? 9 menit lagi? Oh, kalau gitu lah kita lanjutkan aja. Hah? Baik. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini kelompok yang melecehkan ulama. Apa katanya? Kita nggak butuh ulama. Kita langsung pahami Al-Quran dan hadis. Lalu mereka tidak merujuk pemahaman para ulama. Ambil Al-Quran, ambil hadis, pahami sendiri. Oh menurut saya ini ayat maknanya begini. Oh menurut saya ini hadis maknanya begini. Ini pun manhaj yang tidak benar, Pak. Ya. Kalau antum ulama nggak masalah. Antum siapa? Bahasa Arab nggak bisa. Kadang subhanallah ya. Saya pernah melihat di kalangan mahasiswa itu Pak, mereka bikin halakoh. Suruh dipimpin satu orang murobinya ambil Al-Qur'an terjemah. Kemudian di kita kupas satu ayat. Menurut kamu ayat ini apa maknanya? Menurut kamu menurut kamu satu-satu ditanya pendapatnya. Setelah itu apa? Kita kita gabungkan pendapatnya. Masya Allah. Ini pendapat juhala ini. La ilaha illallah. Kita mengusap-usap dada ya. Ini orang-orang yang tidak tahu diri. Kata para ulama apa? Rahimallahu rahimallahu mra'an arafa qadra nasi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Kamu bukan ulama kok berani-beraninya nafsirin dengan otakmu sendiri itu loh. Kata Ibnu Katsir, wa amma tafsirul Qur'an bi mujarradir ra'yi fa haram menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu saja hukumnya apa? Haram. Haram ya. Nah ini yang kedua ini. Jadi nggak mau merujuk penafsiran para ulama, tapi menafsirkan dengan apa? Dengan pendapatnya sendiri ya akal Islam azani Allah. Yang jenis juga Pak, ada yang dia hanya menafsirkan dengan ulamanya saja. Ulama kami yang berhak menafsirkan, ulama you nggak boleh. Ketika ditanya, ulamamu, ulamamu, ulamaku, ulamaku. Ini ajib ini Pak. Kita katakan maaf ya akhi, ulama nggak pernah ya minta diklaim saya ulama kamu, ulama enggak. Semua ulama ulama kita dari seluruh madhab baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka ulama kaum muslimin. Tidak bisa antum klaim ini ula, ya pendapat ulama kami ya sudah. Wah ini subhanallah ya afal Islam. Ini pun juga manhaj yang tidak pernah diyakini oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in. Yang benar gimana dong? Yang benar kita jadikan ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ingat, ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hormati mereka, kita fahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi tetap yang menjadi pondasi kita Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan dalil para ulama, kita jadikan ujah para ulama, ketika ucapan mereka sejalan dengan Al-Quran dan hadis dan kita tidak ambil ketika mereka bertabrakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sikap yang benar. Iya. Makanya yang akan Islam ada dua kelompok atau ada tiga beberapa kelompok yang menyelisih. Yang kelompok yang pertama yang tadi, gulu terhadap ulama. Ini biasanya Pak kalangan Syiah dan Sufiya. Orang Syiah punya keyakinan imam mereka maksum nggak mungkin salah. Orang Sufi punya keyakinan wali itu maksum nggak mungkin salah. Jadi menurut orang Syiah dan Sufi, kalau Syiah menyebutnya imam, kalau Sufi menyebutnya apa? Wali. Iya. Jadi menurut mereka wali itu gak mungkin salah. Imam itu kata Syiah nggak mungkin salah. Pokoknya ucapan imam itu hujah dan dalil. Subhanallah ya Islam ini jelas pendapat yang sangat aneh dan nyeleneh. Kebalikannya Mu'tazilah. Mu'tazilah mendewakan akal. Mereka mengatakan cukup akal yang menghukumi, nggak perlu ulama. Ini orang-orang yang tertipu dengan apa? Kecerdasan, kepintaran, ya. Maka ya akhwat Islam sebaik-baik jalan itu yang tengah-tengah. Kita ambil para ulama, jadikan ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kita tidak pernah fanatik kepada seorang ulama pun juga. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwata Islam azan ya Allah ayakum. Kita lanjutkan. Kemudian akan Islam bagaimana sikap kita atau hak-hak para ulama yang harus kita penuhi mereka. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, "Hukuku ahli ilmi yajibu an takuna mahfudatan lahum, hayyihim wa mayyitihim, syahidihim wa ghaibihim, bil qulubi hubban wa ihtiraman." Hak-hak ulama wajib harus terus dijaga oleh kita Baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Baik mereka di hadapan kita hadir maupun mereka tidak di hadapan kita. Apa itu? Bil qulubi hubban roman. Kita cintai para ulama dengan hati kita dan kita hormati mereka. Kita mencintai para ulama karena cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya cinta mereka kepada sunnah Rasulullah SAW, karena pembelaan mereka terhadap syariat ini, karena merekalah para pembela-pembela syariat penjaga Al-Quran dan Hadis. Kalau bukan karena ya Allah kemudian adanya mereka, agama ini akan hilang ya Al Islam azan ya Allah wa iyakum. Al-Quran dan hadis tidak akan terjaga ya Al Islam azan ya Allah wa iyakum. Maka kita cintai mereka wabil lisani kemudian dengan lisan kita dikrun bil khairi wad du'a itu kita senantiasa dengan lisan kita doakan mereka dan sebut mereka dengan kebaikan yang namanya ulama apa tidak lepas dari kesalahan tapi kesalahan mereka dengan ke, dengan kebaikan mereka itu bagaikan najis yang sangat sedikit di tengah-tengah air yang sangat banyak sekali. Maka jangan kita fokuskan kepada kesalahan mereka yang sedikit, lalu kita lupakan banyak sekali kebaikan-kebaikan mereka. Ma'al hirsi ala tazawudi min ulumihim wal ifadati min ma'arifihim. Kemudian semangatlah kita untuk menuntut ilmu kepada mereka. Kita berusaha untuk istifadah daripada para ulama tersebut dan kita ambil adab mereka dan akhlak mereka. Makanya akhi akan sangat beda orang yang menuntut ilmu hanya sebatas dari buku tanpa duduk di majlis para ulama. Orang yang duduk di majlis ulama, <clears throat> dia bukan cuma nuntut ilmu, tapi akan dia akan melihat akhlak dan adab mereka. Maka orang yang nuntut duduk duduk di majlis para ulama dia juga akan berusaha mengikuti adab-adab mereka. Subhanallah. Ketawaduan mereka, bagaimana akhlak mereka. Saya duduk di Syekh Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr, lima tahun lamanya di Masjid Nabawi, mengkaji Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, masya Allah. Terlihat akhlak beliau dan ketawaduan beliau. Dan beliau sama sekali tidak pernah di akal Islam merasa malu untuk berkata, saya tidak tahu. Kalau ditanya, beliau berkata, seringkali saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini akhlak, subhanallah. Makanya ya akhwat Islam, ya, penting sekali kita mengambil adab mereka. Wal bu'd anin nail anin nail minhum awil lamz lahum awil waqi'ati fihim dan kita berusaha untuk menjauhi apa-apa menyakiti mereka atau meledek mereka atau menjelek-jelekan mereka tidak layak di akal Islam hanya karena satu dan kedua kesalahan yang tentunya mereka sudah berusaha ijtihad dalam kebaikan ya fa inna dzalika min a'dhamil ithm wa ashaddil lu'm karena itu dosa yang paling besar demikian pula sifat laim yang sangat tidak layak kenapa Pak Orang yang mencaci maki para ulama itu artinya tidak tahu terima kasih kepada para ulama. Para ulama sudah berusaha untuk membimbing, sudah berusaha untuk memberikan ilmu. Eh kemudian kita apa? Ya, kita remehkan mereka, kita lecehkan mereka, kita tuduh mereka begini dan begitu. Wallah ini orang nggak tahu terima kasih. Padahal kebaikan para ulama kepada kita itu ajib luar banyak, luar biasa banyak sekali akal Islam. Azan ya Allah Maka Nabi SAW bersabda, "Laisa min ummati malam yujillu kabirana wa yanham saghirana wa ya'rif li alimina haqqah." Ya bukan golongan umatku orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama. Ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Bagaimana kalau terjadi perselisihan para ulama, Mas? Ketahuilah ya akhi yang namanya perselisihan itu pasti-pasti akan terjadi. Ya, perselisihan itu terkadang pertama perselisihan yang sifatnya pendapat ijtihadiyah. Dan ini yang seringkali terjadi kita dapatkan dalam kitab-kitab apa? Fikih. Maka dalam kitab-kitab fikih kita dapatkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah suatu banyak masalah bahkan. Imam Syafi'i memandang bahwasanya baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Imam ini mengatakan tidak. Imam Syafi'i memandang ya bahwasanya apa namanya yang namanya apa mengusap kepala itu Cukup ubun-ubun. Imam, Imam Ahmad tidak harus seluruhnya. Jadi perselisihan yang banyak di akal Islam. Nah kalau ternyata para ulama berbeda pendapat berselisih apa yang harus kita lakukan di akal Islam? Bukan yang kita dalil jadikan dalil perselisihannya. Banyak orang berhujah dengan perselisihan para ulama. Alasannya apa? Ini kan masih diikhtilafkan. Ya udah. Ya akhi, Khatibnu Abdul Bar Al-ikhtilaf laisa bihujjatin. Ikhtilaf para ulama bukan alasan untuk membolehkan salah. Alasan kita Al-Quran dan hadis. Hujah kita Al-Quran dan hadis. Jangan Anda membolehkan hanya karena ini masih diikhtilafkan. Salah loh Pak. Dahlah, ini kan masih diikhtilafkan. Ini kan masih ikhtilaf ulama. Jadi akhirnya ikhtilaf ulama jadi alasan. Bukan. Baik, ikhtilaf ulama. Baik, Anda merujikan pendapat ulama siapa? Uh, ya masih khilaf, ya udahlah nggak usah. Betul ikhtilaf yang saya tanyakan kepada Anda ini masalah khilaf betul, tapi yang Anda kuatkan pendapat siapa? Masing-masing aja lah. Tak bisa masing-masing, akhi. Tidak ada ulama pendapat perdaulu mengatakan masing-masing. Saya mau tanya, Anda lebih merujukkan pendapat siapa? Apa hujah Anda dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Betul. Masalah yang sifatnya ijtihadiyah kita tidak boleh saling mengingkari ya akan Islam. Betul, sahih. Akan tetapi kemudian kita memilih dari pendapat ulama seenaknya sesuai dengan selera, hawa nafsu, ini tidak diperkenankan dalam Islam. Tegas Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Dan tentunya untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya juga Pak butuh kemampuan. Ketika antum melihat para ulama berbeda pendapat, bagaimana sih Ustadz caranya untuk mencari pendapat yang kuat Berarti antum harus belajar ilmu usul fikih dulu. Antum harus periksa sana apa hujah-hujah mereka. Setiap ulama kita cari dapat lihat dalilnya apa. Kita lihat kesohihannya. Kita lihat dari sisi ya, pemahamannya, kaidah-kaidah syariatnya. Saya yakin kalau penuntut ilmu yang pemula kayak kita-kita ini terkadang banyak tidak fahamnya. Jadi gimana dong Ustaz kalau terjadi perselisihan para ulama? Ya sudah. Kalau buat orang awam sih gampang sih, tanya aja langsung ke Ustaz. Ustaz, yang roji yang mana? Kata ustadznya kalau menurut saya yang roji ini, dalilnya ini. Ya udah amalin, enak kan? Kalau buat orang awam begitu Pak. Kenapa? Karena Allah menyuruh begitu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tidak tahu itu kewajiban kita. Namun ingat di akhwat Islam, ya. Jangan kita mencari-cari pendapat sesuai dengan syahwat dan hawa hawa nafsu. Enggak boleh. Antum minta fatwa kepada seorang ustadz. Ini kayaknya ustadz keras banget sih fatwanya. Nyari lagi ke ustadz yang lain. Ah, ini kayaknya enak nih lembek nih. Ah, saya ngimbal ngambil yang ini aja lah. Karena pas banget nih sama selera saya. Ini akhi, bukan ini kalau seperti ini bukan mengembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Tapi ini mengembalikan kepada syahwat dan selera. Bukan seperti itu bersikap kita ya akhul Islam azan ya Allah. Makanya ya akhul Islam. Ya. Kita berusaha semaksimal mungkin dalam perselisihan para ulama kita lihat dalilnya. <clears throat> Kalau pendapat tersebut jelas dalilnya Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan kuat dari sisi pendalilannya, ambil, amalkan. Tapi kalau ternyata pendapat tersebut tidak berdasarkan dalil, tapi hanya sebatas rokyu saja, tidak bisa kita ambil. Kita ambil pendapat yang sesuai dengan hu, hujah dan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataan yang ada di masyarakat, Pak, hanya karena ada ulama yang berpendapat nggak boleh disalahkan. Oh, hormati dong ulama. Betul, maaf. Kami juga menghormati ulama. Tapi apakah menghormati ulama dengan cara mensucikan ulama? Dan bahwasanya para ulama itu maksum, tidak pernah salah? Enggak, enggak bisa seperti itu. Kemarin waktu di Jawa Timur ada kelompok yang yang sholat pakai bahasa Indonesia. Pernah dengar nggak? Jadi kalau sholatnya itu beda sama kita. Kalau kita Allahu Akbar, mereka enggak. Allah Maha Besar. Yang bela siapa Pak? Orang liberal. Alasannya apa katanya? Eh, Abu Hanifah membolehkan. Kita katakan, maaf ya, ulama bukan dalil. Dalil itu apa? Al-Quran dan hadis. Apa kata mereka? Ini kan masih ikhtilaf. Maaf ya, ikhtilaf bukan hujah. Hujah itu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata pendapat ulama itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak bisa kita ambil. Siapapun dia. Apalagi penulis penukilan terhadap ulama juga harus dicek. Langsung kita rujuk ke kitab-kitabnya. Benar nggak seperti itu? Makanya ya akal Islam azan ya Allah terkadang ya gaya seperti ini untuk dijadikan oleh orang-orang zindik untuk menghancurkan Islam. Antum tahu tidak Pak? Seorang zindik di zaman dahulu namanya Ahmad Arwandi. Dia ini kata Ibnul Jauzi merusak Islam sebagaimana bapaknya merusak agama Yahudi. Syekhul Islam menyebutkan tentang bagaimana cara dia di antara cara dia untuk merusak Islam, Pak. Tahu nggak caranya? Yaitu pertama dia akan berusaha untuk mengesankan dulu bahwa ini ikhtilaf ulama katanya. Ahmad Arwandi berkata, para ulama berbeda pendapat tentang hukum sama atau enggak sama. Hah? Sama itu gaya ibadahnya orang sufi. Ibadah dengan pakai apa? Alat-alat musik, nyanyi-nyanyi sambil joget-joget gitu. Ya. Yeah. Kalau antum lihat di YouTube banyak banget tuh Pak gaya-gaya gitu Pak. Iya. Wah, joget-joget gitu. Ya, loncat-loncat dan yang lainnya. Apa kata Ibnu kata Ibnu Rawandi? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan. Kalau saya mewajibkan. Dikesankan dulu ini ikhtilaf ulama. Padahal nggak ada khilaf. Yang membolehkan tuh orang-orang sufi, Adapun ulama-ulama ya seluruh madhab tidak ada yang membolehkan ya hafal Islam. Kemudian dia setelah berusaha untuk menganggap ini khilaf, ya, baru kemudian dia masuk pendapatnya. Itu kan pinter banget, Pak. Orang liberal pun begitu zaman sekarang, Pak. Mereka berusaha untuk mengambil pendapat-pendapat ulama yang jatuh kepada kesalahan, itu dijadikan alasan buat mereka. Ini ada ulama kok yang berpendapat Padahal ya dalil dan hujah tidak sesuai dengan pendapat ulama tersebut. Makanya ya akan Islam, bukannya kita tidak menghormati ulama, justru menghormati ulama itu dengan cara apa? Mengikuti cara mereka dalam beragama. Itu mereka mewajibkan semua untuk fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Ada tidak ulama madhab yang mewajibkan harus ikut madhab saya? Imam Syafi'i apa pernah mengatakan Kalian jangan keluar dari madhab saya ya. Imam Ahmad apakah pernah mengatakan gak boleh keluar dari madhab saya? Apa ada ulama yang berkata seperti itu? Tidak ada. Imam Syafi'i justru mengatakan la tuqallid. Beliau berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala rasul fal qawlu ma qala rasul." Apabila kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang tidak sesuai dengan sabda Rasulullah yang kalian pegang adalah sabda Rasulullah. Buang jauh-jauh pendapatku. Ini umumnya Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya yang akan Islam aneh kalau di zaman sekarang ada orang yang mewajibkan harus satu madhab aja nggak boleh banyak-banyak. Udah madhab Syafi'i aja udah. Hambali-hambali aja udah. Ngapain banyak-banyak? Kita tanya kepada orang ini, menurut kamu kebenaran itu hanya terbatas pada mazhab Syafi'i? Hah? Kalau dia katakan ya enggak sih, kebenaran terkadang ada mazhab syafi'i, terkadang ada pada mazhab hambali, terkadang pada mazhab ya hanafi, terkadang ada pada maliki. Taib, kewajiban kita ngikutin kebenaran atau ngikutin orang? Kewajiban kita ngikutin kebenaran mana di atas kebenaran, mana di atas dalil, itu yang harus kita ambil. Bukan kemudian hanya karena ini madhab saya, madhab syafi'i, ya udah pegang kuat-kuat. Banyak di antara kita ya akhlak Islam, terutama di negeri kita ya. Kalau sudah baca kitab madhab syafi'i, seakan-akan itu Al-Quran yang tidak boleh disalahi. Padahal Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari dalam hadisnya yang sahih. Yang dikatakan Imam Al-Hakim dan Al-Bayhaqi. Kata Rasulullah SAW, Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al asyrar wa yudha'al akhyar wa yadharul qawl wa yukhzanal amal wa yuqra' wa tuqra' fil qawmi bil mathnah laisa min minhum man yunkiruha wa la man yughayyiruha. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, orang-orang buruk dimuliakan Orang-orang yang soleh, yang baik direndahkan. Akan muncul pendapat dan akan dikunci amal. Dan akan dibacakan pada suatu kaum al-masnah. Dan tidak ada yang berani untuk merubah dan mengkritikinya. Lalu ditanya apa itu al-masnah? Maktu tiba siwa kitabillah. Semua yang dijadikan panduan selain kitabullah. Kata Syekh Albani, masuk dalam hadis ini kitab-kitab madhab yang tidak boleh diselisih oleh pengikutnya. Seakan-akan itu bagikan dengan Al-Quran, gak boleh dikritik. Pokoknya ini kitab ulama pasti benar 100%. Ini makna, Pak. Gak benar seperti ini akan Islam azani Allah ya. Makanya kewajiban kita ya akhi, kalau kita menghormati ulama, mencintai para ulama, ikuti cara beragama mereka dan manhaj mereka yang senantiasa mengagungkan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang mengajarkan murid-muridnya untuk fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya bukan fanatik kepada dirinya tidak pula kepada madhabnya tidak ikhwatal Islam azan ya Allah ya. Nah ini kalau terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih tapi kalau terjadi perselisihan yang sifatnya itu saling tahdir, Ulama ini mentahdir ulama itu. Ulama itu mentahdir ulama ini. Maka yang seperti ini wajib kita hati-hati mas. Kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatwa di jilid 28, Ida hakamal ustadu bihajri syahsin. Ya. Apabila seorang ustadz memfonis supaya menjauhi ustadz lain. Ya. Jadi kalau ada ustadz yang satu ustadz mengatakan kamu jangan ngaji sama dia. Ya. Kata beliau apa? Wajib alaihi an yandur. Wajib dia untuk melihat terlebih dahulu alasannya. Ya. Wajib dia melihat dulu alasannya apa. Kalau ternyata alasannya sesuai syariat akhul Islam azani Allah wa Maka pada waktu itu tidak boleh ya Islam ya kita kemudian mengikuti fatwa dia kalau ternyata alasannya tidak sesuai apa? syariat. Hanya sebatas tuduhan saja, isapan jempol. Seperti di zaman sekarang banyak, Pak hati-hati itu sururi. Hati-hati itu. Masa Setelah kita periksa orangnya ternyata bukan sururi. Akhirnya jadi saruri. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Seperti ini tidak boleh kita ikuti. Sebab kata beliau, kalau kita mengikuti ustadz kita walaupun salah dalam ponisnya, berarti kita sudah berhukum dengan hukum jahiliyah. Tidak boleh. Hanya karena misalnya antum takut ditahdir sama ustaz antum, antum ikut-ikutan mentahdir. Salah, akhi. Ini namanya hukum jahiliyah. Hukum jenis khon. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Kemudian akal Islam azan ya Allah wa iyakum. Kewajiban kita akhi hanya melihat siapa di antara ustadz-ustadz yang berselisih itu di atas kebenaran itu yang kita bantu. Adapun mereka yang di atas kebatilan maka kita nasihati dia. Kita luruskan dengan adab yang baik. Ikhwata Islam terkadang meluruskan kebatilan itu terkadang tidak perlu disebarkan di internet dan yang lainnya. Tapi terkadang juga meluruskan kesalahan itu perlu juga disebarkan di internet, tergantung kesalahannya bagaimana. Kalau kesalahannya tidak tersebar, jangan disebarin, haram. Tapi kalau kesalahannya tersebar di internet dan yang lainnya, di YouTube, tidak masalah. Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau berkata, kalau dia berbicaranya itu di YouTube, dia berbicaranya di media-media sosial, maka tidak apa-apa dibantah langsung di sana. Enggak masalah. Kenapa? Karena menyelamatkan akidah, menyelamatkan umat lebih didahulukan ya akhwat Islam Azza Allah wa Jalla. Tapi kan Ustadz gara-gara itu penuntut ilmu jadi berselisih. Kita katakan seperti yang dikatakan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, perselisihan yang timbul akibat daripada membantah seseorang itu lebih ringan mudorotnya dibandingkan tersebarnya kebatilan tersebut. Daripada kebatilan tersebar dan kita sudah jelas-jelas itu batil dan kita betul-betul punya hujah dan yakin dan bahwa perkataan itu bertabrakan dengan ijma para ulama, jelas-jelas itu pendapat yang sesat yang tidak ya sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan dia ternyata ngomongnya di YouTube, dia ngomongnya di media sosial, kemudian banyak orang yang terpengaruh, gak masalah, tulis lagi, bantah lagi. Kalau Anda berani bicara di YouTube, Anda harus berani juga dikritik di YouTube. Kalau Anda berani nulis di Facebook, Anda pun harus berani untuk dikritik di Facebook. Kalau Anda nggak siap dikritik, ya udah, jangan masuk YouTube, jangan masuk Facebook. Karena itu masalahnya media umum, Pak. Semua orang bicara di situ, semua orang melihat di situ, semua orang baca di situ. Iya tidak? Iya, na'ami akad Islam, azani Allah ya. Makanya kita lihat, akhi, ya, jenis kesalahannya seperti kalau memang kesalahannya itu tidak disebar sama dia, dia kemudian berbuat salah dalam majelisnya atau yang lainnya. Kebetulan kita yang apa? Kita yang apa sih? E, merekam diam-diam tanpa sepengetahuan ustadz tersebut. Kemudian kita nyebarin, wallah ini pengkhianat. Ada orang seperti itu terkadang Pak. Ya si Ustadz sudah punya syarat. Tidak boleh ada yang merekam kecuali ini saja. Yang lain nggak boleh ngerekam. Kenapa? Karena si ustadz juga takut salah ketika kajian dan itu pun juga syaratnya edit dulu. Ya. Eh tahu-tahu ada yang merekam diam-diam. Kemudian rekamannya disebar kemana-mana. Wallah ini pengkhianat. Enggak benar seperti itu. Banyak penuntut ilmu terkadang begitu Pak. Diam-diam ngerekam. Kalau ngerekam izin dulu. Nggak boleh seperti itu. Apalagi menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Makanya ya akal Islam azani Allah wa yakum. Hadis ah, inilah ya akhi. Ya kewajiban kita sebagai adab penuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan insya Allah kalau memang ada kesempatan waktu mendatang kita akan membahas tentang bagaimana adab penuntut ilmu, manhaj dalam menuntut ilmu dan yang lainnya. Karena ini masalah yang tentunya banyak sekali para penuntut ilmu kurang memperhatikan, Pak. Terutama di Facebook dan di media-media sosial. Berbicara seenaknya, seakan-akan ulama besar. Ya, yang tidak layak, seharusnya dia tahu diri, dia penuntut ilmu. Kata kalau para ulama mengatakan apa? Awalul ilmi husnul istima. Ilmu yang awal yang pertama kali itu adalah pintar ngedengar dulu. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus pinter ngedengar dulu, jangan pinter nge-share. Pinter ngedengar dulu ilmu istifadah, masya Allah. Setelah kita betul-betul yakin dengan keilmuan kita, apa dengan ilmu ini yang telah kita antum kuasai dan antum kuasai betul ilmu tersebut, baru kemudian antum share, sampaikan ke orang lain. Adapun kemudian kita lebih pinter komentar, lebih pintar share dan tidak pintar untuk mendengar ilmu, ini bakaran keluar banyak LC, Pak. Langsung copas. Betul, Pak. Langsung copas, langsung ceramah. Ya. Bahaya buat umat yang kayak ginian, Pak. Nah, ya akal Islam azan ya Allah ya. Baik ya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Saya kira cukup ya, karena udah malam ini. Tafadhol. Ya, kita buka tanya jawab. Bagaimana sikap kita terhadap ulama yang serba tahu? Ha? Maksudnya apa ini ya? Bagaimana sikap kita terhadap ulama yang serba tahu? Nah kalau dia serba tahu karena keilmuan yang luas, Justru ini gonimah kan gitu. Ini ulama kok serba tahu ya Masya Allah ilmunya luas sekali ya. Ambil ilmunya. Saya bingung nih pertanyaan ini maksudnya apa coba? Ustaz, bagaimana dengan ulama yang mengaku dirinya sebagai ulama? Ya akhi, nggak ada ulama terdahulu mengatakan saya ulama. Tidak ada. Iya. Ini dia Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah ditanya kepada Nabi Musa. Hal ahadun a'lam minka. Hai Musa, adakah orang yang ber, lebih berilmu dari engkau? Kata Nabi Musa apa? Tidak ada. Maka Allah pun menegur dan berkata, ada hambaku khidir. Ya. Apa kata para ulama mengambil faedah dari hadis ini? Ini menunjukkan tidak boleh kita mentazkiyah diri sendiri. Tidak ada ulama yang mengatakan, aku ini sudah ulama loh. Masya Allah. Apa syair Imam Syafi'i Pak? Imam Syafi'i pernah bersyair dan dijawab oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbu salihina walastu minhum walakinni arju minhum an anala syafa'ah. Aku cinta orang-orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Aku berharap mudah-mudahan aku bisa mendapatkan syafaat mereka. Apa kata Imam Ahmad menjawab ya ucapan Imam Syafi'i? Tuhibbu salihina wa anta minhum. Engkau mencintai orang soleh dan engkau masuk orang-orang soleh. Justru engkau pembimbing orang soleh dan panutan mereka. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan saya sudah soleh loh. Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku mencintai orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Betapa tawadunya Imam Syafi'i rahimahullah. Mana ada ulama terdahulu yang mengatakan saya sudah ulama. Maka kalau ada orang yang mengomong di, antam, di hadapan antum saya ulama, juhala itu pak. Iya. Ya. Hanya ulama yang tawadu yang dia kata Syekh Albani, seorang yang baru menuntut ilmu takabbar, sombong. Semakin dalam ilmunya tawadhu, tawadu. Semakin dalam ilmunya dia merasa tidak punya apa-apa. Bagaikan menyelam ke, ke dasar lautan yang luas. Ketika menyelami samudera ilmu, ketika melihat ilmu sangat luas sekali, dia merasa kecil tidak punya apa-apa. Itu berarti dia sudah melihat keilmuan yang luar biasa. Makanya akal Islam azan ya Allah yakum. Ya, kalau ada orang pengen diakui ulama, itu tandanya juhala, Mas. Ya, jahil. Apa sih Ustadz manhaj muazana itu? Muazana itu gini Pak. Si fulan itu ya punya kesalahan, keyakinannya batil begini begini begini. Tapi ada kebaikannya sih. Kebaikannya begini dan begitu. Nah, begitu muazana tuh Pak. Kata Syekh Ibrahim Rohaili, muazana itu nggak boleh dalam kalau bicaranya di hadapan umum dalam rangka memperingatkan kesalahan. Tapi kalau dalam biografi nggak masalah. Jadi harus diberikan perincian. Dalam penyebutan biografi tentang seseorang muazzamah nggak masalah. Tapi kalau dalam tahdir memperingatkan kesalahan seseorang karena dia menyimpang dari manhaj al-sunnah wal jamaah, tidak boleh kita sebutkan ya kebaikannya sebab kalau disebutkan kebaikannya akan hilang kesalahan tersebut akibatnya orang akan tidak menganggap kesalahan itu itu Pak ikhwata Islam ya Dari keempat imam apakah dalil khusus tentang pembatasan warna pakaian wanita ketika keluar rumah? Memang tidak ada dalil secara khusus, Pak bahwasanya wanita tidak boleh memakai baju ini, baju itu. Namun yang ada dalil adalah para sahabiat mereka memakai pakaian yang gelap. Yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, mereka itu keluar rumah seakan-akan kepala mereka kepala burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Demikian pula dalam hadis kisah Aisyah yang Aisyah di dituduh berzina dengan Sofwan itu. Yang disebutkan dalam hadis tersebut, maka Sofwan melihat kehitaman. Berarti Aisyah memakai baju hitam. Demikian pula dari riwayat yang dua Sahabat ada yang memakai baju hijau, ada yang memakai baju biru. Ya, Aisyah pernah memakai baju yang muarrodah, yang dicelup dengan warna wardah. Wardah itu bunga ros merah yang agak ya yang merah yang bukan bukan merah ngejreng Pak, tapi merah bunga ros tahu kan? Bunga ros itu ya seperti itu merahnya merah tua. Ya. Makanya yang seperti itu nggak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau bertanya bagaimana hukumnya orang yang tidak berilmu tidak bisa membaca dan menulis tapi hanya mengandalkan pendapat ustadz yang dia percaya. Terus kalau dia tidak mengandalkan pendapat ustadz, pendapat siapa? Pendapat ahli filsafat. Ya akhi, orang awam yang tidak paham kewajiban dia bertanya kepada ahli ilmu. Yang dia memang yakini bahwa dia seorang ahli ilmu dan dia ulama yang berhak untuk ditanya. Kewajiban dia begitu, Pak. Karena Allah sudah menyebutkan tadi dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri inkuntum. Orang awam tuh belum bisa, Pak, nyari dalil belum. Coba saya perintahkan antum, coba kamu periksa hadis ini saya apa enggak? Bisa? Gimana caranya, Ustadz? Ya belajar ilmu hadis. Kuliah dulu di sana di Madinah. Kita yang belum pernah belajar ilmu hadis, kewajiban kita apa coba? Nanya dong sama ustadz yang paham. Ustadz tadi ini sahih apa enggak? Kata ustadz sahih. Buktinya begini, kata ustadz doif. Alasannya begini-begini. Ya udah kewajiban antum jalani tidak? Jalankan itu namanya taklid, Pak. Ngikut. Karena memang sekali lagi orang awam kewajiban dia bertanya. Kalau ustadz sudah menjawab amalkan, kalau jawabannya salah yang nanggung dosa Anda ustad Nggak enaknya jadi ustad begitu. Pak. Bagaimana sikap kita kepada orang tua yang selalu berpendapat hadis itu banyak seolah-olah tidak percaya dan lebih mengikuti ustadznya sedang anak sudah membaca melihat dalil Quran sesuai ustadz alusunah wal jamaah. Inilah pak, banyak diantara masyarakat begitu pak. Jadi ketika kita sampaikan hadis apa jawabannya? Hadis kan banyak, nggak cuma satu. Ya. Hadis kan banyak, nggak cuma satu. Jadi gimana dong? Ya udah saya ngikutin ustadz saya aja. Mungkin ustadz saya punya hadis yang kamu nggak punya. Kita katakan, Ma, Pak, apakah beragama itu caranya seperti itu? Betul hadisnya banyak, tapi kan kita harus tahu Pak, dasar kita yang mana? Bapak berkata hadis itu banyak. Betul. Terus Bapak mengamalkan itu hadisnya mana? Ya ada di ustadz saya. <laughs> Ustadz saya mungkin punya hadis yang kamu tidak tahu. Mungkin. Kalau kamu berkata mungkin. Saya pun bisa berkata mungkin dia tidak punya hadis. Namanya juga mungkin, Pak. Yang namanya mungkin itu kan 50-50 antara iya dan tidak. Kewajiban kita itu ketika sudah menemukan hadis amalkan. Kita sudah menemukan hadis dan sudah menemukan pendapat para ulama alusunah tentangnya, amalkan. Tidak boleh kita tolak hanya sebatas dengan alasan hadis banyak. Wah, ini bahaya, Pak. Kalau cuma mengatakan hadis banyak anak kecil juga bisa ngomong gitu. Hadis banyak. Iya banyak. Ente hafal berapa, Mang? Terus udah tahu belum? Selama ini yang kamu amalkan hujah hadisnya apa? Ini akal Islam azan ya Allah Nah inilah ya, Afi. Ini syubhat yang perkataan benar tapi diinginkan darinya kebatilan. Perkataannya benar tapi diinginkan darinya apa? kebatilan untuk ngeyel di atas keyakinannya yang jelas-jelas tidak sesuai dengan dalil. Hanya karena klaim katanya hadis itu banyak. Ya. wa la quwata illa billah. Bagaimana hukumnya berdalil dengan perkataan para ulama dengan pendapat yang paling roji? Dari mana antum tahu bahwa itu pendapat yang paling roji? Kalau enggak melihat dalil dari berupa Al-Quran dan hadis. Sekarang antum berkata begini, Berdalil boleh nggak berdalil dengan perkataan ulama? Ya. Dalam pendapat yang paling roh, roji. Pertanyaan saya dari mana antum tahu itu roji? Dari mana coba yuk? Ya kira-kira si roji Ustaz. Nah kok kira-kira? Nah ini kan insya Allah ulamanya terpercaya. Oh, ulama yang seberang sana juga terpercaya kok sama aja yang tidak sesuai dengan pendapat beliau. Sama-sama ulama, ya kan? Ulama bukan dalil untuk ulama lain loh. Dalil itu Al-Quran dan Naam, kalau anda sudah paham ini perkataan Qala Allah, qala Rasulullah Ulama ini dalilnya ini Ulama itu dalilnya ini Yang rajih pendapat ini Kenapa? Karena ulama ini ternyata hadisnya lemah ini Niatnya sahih setelah itu antum melihat, masya Allah, ini yang paling kuat Bismillah. Ya udah, nggak masalah pak. Tapi adabnya antum bawakan perkataan mereka dan bersama bersama dalil dalilnya. Adapun madhab yang saya rojikan adalah madhab syafi'i. Imam Syafi'i berkata dalam ulumnya begini, begini, begini. Hujah mereka begini dan begitu. Kan enak. Daripada sebatas membawakan perkataan apa? Ulama, tapi kemudian dalilnya tidak diketahui apa. Iya. Yeah. Bolehkah mencium tangan imam? Cium tangan orang alim boleh kata para ulama. Imam Imam Nawawi mengatakan demikian dalam Riyadhus Salihin. Sebutkan dalam hadis juga yang hasan ada sebagian sahabat yang mencium tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun itu bukan kebiasaan mereka. Yang jelas mencium tangan ulama nggak masalah. Sebagai penghormatan kita kepada para ulama nggak apa-apa. Iya. Ana mau nanya, bagaimana hukumnya orang yang tidak berilmu, tidak basah? Eh, udah tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua dan keluarga saya masih fanatik terhadap seorang ulama lokal. Ada ulama lokal, ada interlokal kali ya. Bagaimana cara saya mengubah pola pikir mereka Ustadz? Kalau orang tua dan keluarga itu harus kita Pertama Pak Bagaimana mengambil simpatik mereka dulu Dengan akhlak kita yang baik Dengan bakti kita kepada orang tua Kalau kita sudah berusaha untuk berbakti kepada mereka Berbuat kepada mereka dan yang lainnya baru kemudian setelah kita lihat mereka itu diperkirakan bisa menerima perkataan kita baru sedikit demi sedikit jangan menyinggung dulu nama nama fulan wa alan jangan fahamkan dulu Al-Qur'an hadis bawakan perkataan para ulama terdahulu dari kitab-kitab mereka masalah akidah dulu kuatkan masalah manhaj dulu bagaimana memahami agama ini supaya kita tidak apa fanatik kepada ya ulama tapi fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Fahamkan bagaimana cara kita menghormati ulama dan mencintai para ulama. Kalau sudah paham seperti itu, baru sedikit demi sedikit kita pahamkan. Karena kalau sekaligus nggak mungkin, mas, nggak mungkin. Ya, apalagi kalau dia sudah sangat percaya banget sama ulama lokal itu, ya, maka perkataan antum pasti nggak bakalan didengar. Siapa kamu? Ya, sohe. Karena sudah kepercayaan masalahnya. Nah, kepercayaan ini yang harus dilunturkan dikit-dikit, Pak, dengan dipahamkan tentang manhaj yang hak. Ya. Apa sih Ustadz ciri-ciri ulama su? Yang pertama, ulama tersebut tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, yang dia dakwahkan kesesatan. Yang ketiga, ya akal Islam azan ya Allah wa yakum, ya keyakinannya tidak sesuai dengan keyakinan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, manhaj salafus saleh. Ustaz, seorang ustadz yang bermanhaj salaf tapi nggak pernah mengajarkan tauhid, hanya mengajarkan tafsir, fikih dan akidah. Loh, Tafsir memang nggak ada di situ masalah tauhid. Membahas akidah memang nggak pernah ada di situ masalah tauhid. Ini jangan-jangan yang nanyanya nggak paham tauhid. Ya. Apakah saya tinggalkan? Kalau memang dia seorang ustadz mumpuni, masya Allah, kuat keilmuannya, manhajnya salah, ambil. Bisa jadi dia tidak membahas tentang tauhid secara khusus. Untuk apa? ya untuk memahamkan masyarakat sedikit demi sedikit tentang dalil. Misalnya kaji tentang tafsir. Tafs, di dalam tafsir Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tauhid, mas. Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir tauhid itu. Alhamdulillahirabbil alamin, ar Maliki yaumiddin. Emang itu bukan tauhid? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang itu bukan tauhid? Iya. Di dalam surat Al-Baqarah tauhid isinya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul ard tauhid. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Qur'an seluruhnya tauhid dari awal sampai akhir. Makanya antum ya jangan menganggap oh ini ah, Ustaz tidak pernah mengkaji tauhid, kajinya tafsir toh. Loh, Memang tafsir tidak mengandung tauhid ya. Selama dia memang manhatnya di atas akidah salafus saleh. Terkadang mas, mungkin ustaz tersebut melihat kalau mendakwahkan langsung baca kitab tauhid, orang akan lari karena takut ini begini begitu kan. Tapi si ustaz tersebut melihat secara fikih ya udah dari akidah, dari tafsir aja deh. Semua orang akan senang dengan tafsir karena itu Al-Qur'an. Tapi kan Al-Quran isinya tauhid lah. Ya. Baru baca, ayo kita baca apa? Kita tafsirkan Al-Fatihah. Itu induknya tauhid bahkan. Ucapan iyyaka wah wa iyyaka nasta'in sampai disyarah oleh Imam Ibnu Jauzi tiga jilid. Ya. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin fi manazili iyyaka wah wa iyyaka nasta'in. Tiga jilid beliau syarah hanya mensyarah ia karena butuh ia karena setain. Isinya tauhid. Makanya ya akal Islam ya jangan dulu kita hus, jangan dulu kita suudon sama apa? Ustadz mungkin Ustadz ingin membahas dari arah lain, tapi tetap digiring kepada apa? Tauhid. Iya. Pembahasan tauhid memang penting banget, Pak memang harus didahulukan, pembahasan tauhid itu harus didahulukan. Ya. Ustadz akhir-akhir ini Ustadz yang saya kagumi kok banyak yang ditahdir ya. Masalahnya antum cuma kagum-kaguman doang sih. Saya kagum, kagum ini. Antum parameternya apa sih mengagumi dia itu? Jangan sampai parameternya cuma menurut saya. Ya sudah saya sebutkan tadi, kalau orang awam tuh menilai seseorang alim atau tidak, standarnya rendah, Mas. Jadi gimana dong caranya? Kalau cara ulama salaf terdahulu nanya, nanya, konsultasi dong kepada seorang ulama, alim ulama, ustadz, bagaimana pendapat ustadz tentang ustadz fulan? Gak masalah seperti itu. Itu dilaksanakan oleh ulama salaf terdahulu. Adapun antum nilai sendiri, tak dulu siapa antum? Kalau di zaman Imam Ahmad perhatikan ya Afi. Di zaman Imam Ahmad ada orang berkata begini, "Kunna idza aradna an na'khudha hadisan an ahadin" Kami apabila ingin mengambil dalil atau mengambil ilmu atau hadis dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk dua bulan dulu. Memperhatikan orang tersebut. Dan bertanya-tanya ke orang-orang para ulama Bagaimana si fulan? Siapa namanya? Bagaimana keturunannya? Dari mana dia mengambil? Kemana dia pergi? Siapa murid-muridnya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana manhajnya? Ditanya detail, Pak. Ditanya detail, Pak. Wallah. Kalau zaman sekarang boro-boro. Cuma sebatas lihat YouTube. Ih, Masya Allah. Hebatnya hafalannya ya. Akhi. Gaya seperti ini bahaya loh, Mas. Akhirnya antum sudah kagum duluan. Ketika sudah kagum duluan, ternyata ada ustadz yang mengkritik dan ternyata dia manhajnya menyimpang. Antum apa yang terjadi? Yang antum bela, yang antum kagumi. Yang mengkritik dia nggak apa-apa. Oh ini ustadz musuh saya ini. Soalnya dia mengkritik ustadz yang saya kagumi. Ajib. Nah, inilah muncul seperti ini Pak di zaman sekarang Pak. Kenapa? Karena sudah gandrung duluan, senang duluan, kagum duluan tanpa melihat bagaimana apa keilmuannya layak untuk diambil atau tidak. Memang itu sudah menjadi sesuatu yang sifatnya fitrah memang. Ketika seseorang sudah senang, masya Allah, maka yang harus kita pahami pak, kalau kita kagum sama seorang ustadz, yakini dulu ustadz saya ini manusia yang bisa jadi jatuh kepada apa? Kesalahan. Begitu yang harus kita yakini. Makanya ya salah seorang, seorang ulama terdahulu saya lupa namanya, kata beliau ala kulli tilmidin an yuwattin nafsahu. Setiap murid hendaklah meyakini dulu bahwa gurunya adalah manusia bukan nabi yang bisa jatuh kepada kesalahan. Pahami itu ya akhwat Islam. Iya. Apakah ulama harus memiliki gelar ustadz? Gelar seperti apa sih Pak? Ya, ulama dahulu nggak ada gelarnya Pak. Wala doktor, wala profesor, wala MA, wala LC, wala apa-apa. Ya Imam Malik disebut Imam Malik bin Anas, Imam Bukhari, ya Memang kemudian setelah itu dia zaman-zaman terakhir baru diberikan gelar Muhyiddin, Badruddin, Syamsuddin. Ya. Kemudian di zaman sekarang gelarnya gelar beda lagi, profesor, doktor dan yang lainnya. Yang jelas, Pak. Jangan tertipu hanya sebatas dengan gelar. Kalau gelarnya doktor percuma kalau pikirannya kotor. Ada doktor tapi liberal pikirannya coba. Mengatakan katanya semua agama sama, Pak. Belajar ilmu agamanya di mana? Di New York, di Washington. Apa nggak salah alamat tuh belajar agama ke sono? Belajar agama ke sono, Pak tuh, ke Timur Tengah, di Madinah, di Mekah. Pusatnya ilmu di sana. Ya akhi, kita jangan melihat profesornya. Kalau ternyata pemikirannya apa? Ngaco. Eh profesor lo yang ngomong. Nah dulu, profesor kalau ngomongnya ngaco, nggak boleh kita terima. Coba bayangkan kalau ada profesor bilang begini, Rasulullah nggak dijamin masuk surga. Ya Allah. Ada profesor bilang begini, jilbab nggak wajib. Wajib. Ini profesor apa Profesor karena makan pesor ya? Atau prosesor ya? Ikhwata Islam <laughs> azati Allah. Nggak bisa, Pak. Sekarang yang kita lihat itu kekuatan ilmu dia. Kekuatan apa? Ilmu dia. Itu yang menjadi pegangan kita ya akhwat Islam azani Allah. Ya. Banyak di zaman sekarang akal Islam gelar-gelarnya tinggi seperti itu ternyata ya sudah saya sebutkan tadi. Ya pemahamannya aneh, menyimpang daripada pemahaman para ulama salafus saleh. Bahkan pendapatnya tidak sesuai dengan ijma kaum muslimin. Iya. Nah ini ya akal Islam. Cuman kalau gelar-gelar untuk ulama memang bagus ya. Seperti menyebut beliau seorang imam, syekh, Masya Allah alim. Tapi kan yang berhak untuk ngomong, untuk memfonis buat dia itu ulama atau bukan ulama lagi. Paham tidak Pak? Kalau memang para ulama mengakui akan keilmuan dia, dia seorang alim, Masya Allah. Gak masalah kita gelari dia. Dia Masya Allah al-alim, al allama al-faqih, al-muhaddis. Sesuai dengan ke, apa kekuatan ilmu dia di mana. Kalau dia memang ahli hadis kita katakan apa? Al-muhaddis. Kalau dia ahli fikih, al-faqih. Gak masalah. Makanya lihat antum baca bukunya Imam Ad-Dahabi. Imam Ad-Dahabi kalau sudah muji seorang ulama, beliau puji Masya Allah. al imam Thiqah. Ya, faqihuz zaman. Gak masalah. Pujian kalau memang orangnya berhak untuk dipuji. Kalau memang dia memang betul-betul ulama. Iya. Bila ada ustadz yang menyampaikan tausiah lalu dibubarkan oleh kelompok. Apa yang harus kita lakukan? Apakah perlu kita lawan pakai jihad? Dulu Rasulullah SAW diusir-usir, Pak. Ketika Rasulullah ber, berceramah diusir, bahkan di Taif Rasulullah dilemparin sampai berdarah-darah kakinya. Jangankan antum, malaikat gunung marah datang ke Rasulullah. Hai Muhammad, Allah mengutus aku kepadamu. Kalau kamu mau, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini. Aku timpakan kepada orang Taif itu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Aku berharap keturunan keluar dari punggung mereka keturunan yang beriman kepada Allah. Begitu. Untung antum bukan malaikat gunung, Mas. Kalau antum malaikat antum kekuatannya kayak malaikat gunung udah ambil-ambilin gunung jebot, jebot. Hancur dunia dah. Malaikat Jibril tuh super kuat, Mas. Ya. Superman hal kalah itu. Malaikat Jibril tuh luar biasa kuatnya. Allah mensifati malaikat Jibril apa? Syadidul kuwa. Dumirratin fastawa. Sangat kuat sekali malaikat Jibril. Kalau mau malaikat Jibril menghancurkan musuh-musuh Nabi Muhammad, gampang pak. Ya. Tapi apakah Allah memerintahkan malaikat Jibril? Enggak. Ketika Rasulullah SAW dimusuhi dengan sangat luar biasa, para sahabat disiksa, Apakah malaikat Jibril langsung keluar gitu nyabukin orang-orang dah mereka cibil menaati perintah Allah menyampaikan wahyu supaya sabar hai Muhammad nah ini yang akal Islam makanya sabar sabar Insya Allah dengan kesabaran Allah menangkan dakwah ini ya akal Islam Inna Allah ma'asabirin Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar Tetap kita berusaha dengan melawan dengan cara yang lebih baik tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Adapun main otot-ototan ayo jihad, bawa parang. Waduh, kira-kira Pak kayak seperti itu kira-kira dakwah kita semakin hancur nggak Pak? Semakin hancur. Oh nggak ada ini. Baik, Alhamdulillah. Oh ada pertanyaan. Sekarang ulun hendak bertakun. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dua keutamaan ulama yang disebutkan dalam Al-Quran. Silakan. Enggak apa-apa ayatnya enggak apa-apa. Hah? Kok bengong semuanya? Ada yang tahu enggak? Hah? Yang saya sebutkan tadi ada berapa ayat itu? Hah? Ada lima ayat. Masa enggak enggak ah, tahu? Nah, Fadol. Apa? Derajatnya tinggi. Ya, enggak apa-apa. Yang kedua. Apa? Ayat yang mana itu? Kayaknya enggak ada ayatnya yang saya sebutkan tadi. Betul, pasti dilindungi oleh Allah. Tapi kan masalahnya yang sesuai dengan ayat yang kita sampaikan tadi loh. Ada Ah. Apa? Ah, bagus, ya. Masya Allah, baik. Allah, ambil dah. Sebutkan satu keutamaan ulama dari hadis. Ah, bagus. Pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Ya udah deh. Bagus. Siapa ulama? Kata Imam Syafi'i, ulama yang boleh ber, boleh berfatwa itu yang seperti apa? Hah? Betul? Dua Uh -uh. Uh -uh. Ya, masya Allah. Ambil. Pertanyaan selanjutnya yang akal Islam Apa sikap kita terhadap para ulama Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tadi Satu aja nggak apa-apa Nah. Apa? Ini kok yang jawab belak sih? Iya. Itu yang yang belakang apa namanya? Men, kita apa? Apa tadi? Kita mencintai mereka, ya nggak apa-apa dah. Ambil nih. Yang antum yang satu juga nih, benar. Kasih juga. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.